Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian eh, dasar-dasar uh, fikih Syafi'iyah dari kitab Nailur Raja sarah dari Safinatun Najah karya Syekh Ahmad bin Umar Asyatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada faslun fasal lantas di uh, eh, Nailu Roja dijelaskan pengertian fasal dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dalam bahasa Arab Fasal secara bahasa artinya al-hajiz yang menghalangi atau memisah di antara dua hal. Secara istilah yaitu istilah dalam tulis menulis dalam penulisan buku yang disebut fasal adalah nama untuk sejumlah kata-kata tertentu yang menunjukkan makna tertentu yang di dalam fasal itu kata-kata tersebut memuat turunannya. Ada yang disebut dengan furu', masail, tanbih, ghaliban demikian biasanya. Maka di dalam fasal itu nanti akan ada turunan berupa yang disebut dengan far'un atau mas'alatun atau tanbihun. Wahuwa minat tarajim al mashhurati dan Ya, dan ini adalah di antara tarajim di ya, pemberian judul bab yang terkenal. Ya, maka ya, istilah-istilah tadi adalah bagian dari uh, detail buku yang populer digunakan oleh para ulama, terutama para ulama fikih. Waminha dan istilah yang lainnya adalah Alkitab ya, buku disebut dengan kitab nanti atau kemudian di dalam buku itu terdapat bab besar yang disebut dengan kitab nanti kemudian di bawahnya terdapat bab fara masalah tanbih khatimah tatimah dan qaid kemudian penulis menjelaskan makna dari istilah-istilah ini maka kitab dalam bahasa Arab mana aslinya adalah abdamu menggabungkan wal jam'u dan mengumpulkan. Maka semua huruf yang mandul, yang asal katanya adalah kaf, ta dan ba semuanya mengandung makna jamaah. Ya, semuanya mengandung makna jamaah. Oleh karena itu kumpulan pasukan kataib dalam bahasa Arab disebut kataib. Karena dia kumpulan dari banyak tentara. Sedangkan secara istilah dalam dunia penulisan buku, kitab adalah nama li jinsin minal ahkam ya, nama dan sebutan untuk sejumlah hukum mustamilah ala abuab yang dia mengandung bab, fasal, furu', masail, tanabih tanbe, galiban biasanya. Kemudian al-bab. dalam bahasa Arab artinya pintu yaitu yang makna asalnya furjah satu celah fi satirin dalam satu tempat yang tertutup pihak melalui celah tersebut seorang itu bisa sampai dari luar menuju dalam atau sebaliknya. Bahasa lainnya adalah pintu. Bab secara bahasa artinya pintu. Satu celah di bangunan yang tertutup nanti dari dalam bisa keluar, dari keluar bisa ke dalam. Sedangkan secara istilah dalam penulisan buku bab artinya adalah nama untuk sejumlah kata-kata tertentu yang memuat pesan-pesan tertentu dan turunannya mencakup fasal, furu', masail dan tanbih Galiban demikian biasanya. Kemudian al-fara' lugatan dalam bahasa Arab yang namanya fara' yang biasa kita terjemahkan dengan cabang artinya adalah man inbana ala ghairihi sesuatu yang terbangun dan berdasar kepada yang lain. Secara dalam istilah buku, far artinya adalah nama untuk sejumlah kata-kata tertentu yang memuat masail. Memuat sejumlah masail galiban demikian biasanya. Sedangkan eh, yang lebih rendah lagi setelah furu ada masalah yang jamaknya masail. Masalah dalam bahasa Arab makna asalnya adalah as bertanya atau meminta. Secara istilah adalah matlubun khobariyun yubarhanu alihi fil ilmi. Sesuatu yang dimaksudkan, sesuatu yang dicari, khobariyun kemudian dia berisi pemberitaan yubarhanu alaihi yang dijadikan sebagai burhan, sebagai bukti, sebagai dalil fil ilmi dalam ilmu. Kemudian tadi ada istilah tanbe. Tanbe dalam bahasa Arab artinya ikat membangunkan. Membangunkan orang yang tidur. Sedangkan secara istilah dalam penulisan buku artinya unwanul bahthi nama dari satu pembahasan al-lahiq yang ditambahkan ala ditaqaddamat lahu isaratun yang e, telah disinggung di depan bihaitsu yufhanu minal kalam di mana bisa dipahami dari perkataan sebelumnya secara global. Maka tanbih biasa kita terjemahkan dengan catatan tambahan itu di kalimat sebelumnya sudah disinggung secara sekilas. dan mau dijelaskan lebih lanjut. Maka dia adalah bahasan tambahan bukan pokok. Ya, itu nanti akan dikasih judul tanbihun. Khatimah dalam bahasa Arab artinya akhir syai, akhir sesuatu. Dalam istilah tulis menulis dalam dunia buku, dia adalah nama untuk sejumlah kata-kata tertentu yang mengandung ma'anin pesan-pesan tertentu. Ju'ilat yang diletakkan di akhir buku atau di akhir bab. Dan tatimah artinya adalah matutam mubihi sesuatu untuk melengkapi Alkitab, kitab atau bab. Kemudian eh, eh, satu hal ya, eh, di antara istilah penting adalah ada dalam dalam terutama kitab-kitab fikih adalah kait kait maji abihi li jam'in au man'in au bayani waqi'in sesuatu yang dibawakan untuk menggabungkan atau untuk mencegah atau menjelaskan satu realita. Ya, dan di antara eh, hal yang penting dipelajari dan ditangkap ketika orang belajar fikih, ya, eh, ketika dia belajar fikih adalah e, menangkap kait-kait untuk sejumlah istilah Ya, apa kaitnya apa ketentuannya? Apa ketentuannya diperbolehkan ya, atau dianjurkan, dituntunkan kosor bagi musafir. Musafir seperti apa? Ya, musafir seperti apa? E, nanti ada kaitnya Ya, tidak kemudian musafir lepas begitu saja semua musafir. Non ada kaitnya batas jaraknya misalnya dan ketentuan-ketentuan yang lain. Maka di antara uh, hal penting yang dicari oleh seorang pembelajar fikih adalah menangkap kait-kait yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan satu hukum. Karena semuanya ada kaitnya. Semuanya ada kaitnya. <clears throat> Ya, kemudian kita <clears throat> masuk pada uh, isi Safinatun Najah setelah muqaddimah dan bagian pertama dari Safina adalah uh, <clears throat> arkanul Islam, arkanul iman, demikian juga tentang masalah syahadat. <clears throat> Baru setelah itu bahasan uh, inti pokok yaitu dasar-dasar fikih yang Eh, perlu dipelajari oleh setiap mukallaf. Kita lihat ke matan qalal musannif rahimallahu taala arkanul islami khamsatun rukun Islam ada lima syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menegakkan salat membayar zakat puasa Ramadan wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila dan berhaji ke al-bait yaitu Ka'bah jika punya kemampuan sabilan jalan dan perjalanan ilaihi menuju ke sana Penjelasannya rukun dalam bahasa Arab artinya jani syai' al-aqwa, sisi sesuatu yang paling kuat maka dia bisa tembok, bisa tiang, yang jelas dia adalah sisi sesuatu yang paling kokoh. Kalau di bangunan, kalau di tempat kita, ya secara umum tiangnya. Ya, itu yang bagian yang paling kokoh. Sedangkan secara istilah, rukun ibaratun adalah juz'in minal mahiyah bagian dari hakikat sesuatu. La hakok yang sesuatu itu tidaklah ada tanpa rukun. Maka rukun solat artinya dia bagian dari solat. Bukan sesuatu sebelum solat, bukan sesuatu setelah solat. Namun sesuatu yang merupakan unsur pembentuk solat. Yang tidak ada solat tanpa tanpa memenuhi rukun tersebut. Maka rukun Islam berarti dia adalah bagian dari Islam dan tidak ada Islam tanpa memenuhi rukun-rukunnya. Ya, Islam di sini disampaikan dalam bahasa Arab artinya al-istislam, kepasrahan, wal ingkiat dan kepatuhan. Sedangkan secara istilah kepatuhan terhadap ahkam syariah terhadap hukum-hukum syar'i. Maka kalau berdasarkan definisi yang beliau sampaikan, maka Islam hanya berkaitan dengan ahkam dan tidak berkaitan dengan uh, Ya. Namun uh, ya, penjelasan yang lebih bagus tentang masalah ini eh, makna Islam itu kita bedakan antara dia berganding dengan iman ataukah tanpa berganding dengan iman. Kalau Islam itu tanpa berganding dengan iman, maka dia adalah agama yang Allah turunkan ya Allah syariatkan ya, kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mencakup semua yang Allah tuntunkan, Allah syariatkan baik berupa akidah, keyakinan ataupun ahkam ataupun demikian juga akhlak demikian juga dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun jika Islam itu bergandengan dengan iman sebagaimana pembahasan di sini karena setelah arkanul Islam nanti akan dibahas arkanul iman maka Islam cenderung pada hal-hal yang bersifat ya, lahiriah ya, sedangkan iman nanti berkenaan dengan hal-hal yang bersifat batin dan akidah Wal makna sehingga makna rukun Islam adalah sejumlah bagian-bagian sejumlah unsur-unsur yang la hakok tidak akan terwujud mahiyatul Islam, hakikat Islam atau pengertian Islam kecuali dengannya yang itu jumlahnya ada lima. Wa'lam dan ketahilah bahasanya tidaklah sah masuk ke dalam Islam kecuali dengan enam syarat. Yang pertama berakal, kebalikan dari orang gila. Orang gila ikrar mau masuk Islam, baca syahadat, maka tidak ada, maka tidak sah. Kemudian balik. Dan al-ikhtiar, kemauan sendiri tidak dipaksa. Kemudian anut anutku ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian wal mualatu dan dua kalimat syahadat tersebut diucapkan berturut-turut tanpa ada jeda yang lama. Kemudian yang terakhir watartibu bainahuma urut di antara dua kalimat syahadat syahadat la ilaha illallah terlebih dahulu baru syahadat kerasulan Muhammadur Rasulullah. maka eh, namun satu hal yang tidak dicermati di antara syarat sah masuk Islam yang beliau sampaikan adalah anutku bisyahadata ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun nanti di definisi syahadat itu penjelasannya agak bertolak belakang dengan apa yang beliau katakan di sini. Ya, eh, poin selanjutnya syahadat la ilaha illallah sebagai rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dan tadi beliau sampaikan tidak sah masuk Islam ya, tidak sah masuk Islam tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Ini tentu makna dan maksudnya adalah untuk orang yang sebelumnya bukalah muslim. Adapun seorang yang sejak lahir adalah muslim karena bapak dan ibunya adalah muslim, maka tidak perlu hal ini dengan sepakat para ulama. Dengan sepakat para ulama tidak ada acara khusus ikrar membaca dua kalimat syahadat untuk masuk Islam dari seorang yang anak yang dia terlahir dari bapak dan ibu muslim. Dan ini satu hal yang merupakan ijma ulama sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi di kitab beliau Sarah Al-Aqidah atau Hawiyah Ya, tentang syahadat, syahadat uh, beliau definisikan syahadat dengan at-tayakun wal i'tiqad adalah meyakini dan meyakini, yakin dan meyakini. Maka jika pakai definisi ini, maka seorang itu bersahadat la ilaha illallah tidak harus mengucapkan. Syahadat la ilaha illallah artinya meyakini la ilaha illallah. Punya i'tiqad yakin dengan la ilaha illallah. Tidak ada pengharusan untuk ya, ya, untuk anutku mengucapkan. Maka ini kontradiktif dengan apa yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Ya, lain hanya kalau ya, sahadat dimaknai dengan al-ikrar, ikrar, al-ikhbar, mengkabarkan apa yang menjadi keyakinan hatinya. Nah, maka nanti selaras dengan an-nutku ini. Maka yang tepat syahadat ya, ya syahadat Eh, itu adalah al-ikrar wal ikhbar. Ya. Ikrar dan pengkabaran, mengkabarkan apa yang menjadi ya, ya, apa yang menjadi keyakinan seorang dalam hatinya. Namun mungkin bisa kita maklumi perkataan beliau ini Syahadat dimaknai dengan tayakun wal i'tiqad Jika uh, letaknya adalah kenapa syahadat disebut syahadat ya, Kenapa syahadat itu disebut syahadat Syahadat diambil dari kata-kata syahadat atau musyahadah artinya melihat dengan mata kepala. Maka sahadat itu disebut sahadat karena orang yang memberikan persaksian itu yakin benarnya apa yang dia persaksikan ya, yakin yakinnya sebagaimana dia melihat sendiri hal itu. Ketika seorang itu menyaksikan uh, kecelakaan lalu lintas, kejadian, kemudian dia menyaksikan dan melihat seorang itu melakukan perbuatan mencuri, maka kemudian dia bersaksi bahasanya si fulan adalah pencurinya. Dan tidaklah disebut sahadat ketika tidak diomongkan. Cuma dibatin saja, ini pencurinya. Ya, ini pencurinya, maka tidak disebut bersaksi. Ya dan tidaklah kemudian dia dikatakan memberikan persaksian sampai dia mengkabarkan eh, apa yang dia ketahui bahasanya si A inilah pencurinya. Saya lihat sendiri dia dari dia bongkar dan seterusnya, dia masuk keluar bawa barang dan seterusnya. Namun kenapa sahadat disebut sahadat? Ya, karena menunjukkan betul-betul mantap dan yakinnya orang tersebut dengan isi apa yang dia ikrarkan. <clears throat> Seakan-akan dia melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, kemudian ilah ya, maka ilah fil asli dalam makna asalnya maknanya adalah al-ma'bud sesuatu yang disembah. Walau birairi hakin meskipun sebenarnya tidak berhak untuk disembah karena dia makhluk. Namun yang dimaksudkan di sini adalah ilah al-haq. Adalah al-ma'bud bihaqin yang disembah dan dia memang berhak untuk disembah. Sehingga makna syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah maknanya anak awal min arkanil Islam, bahasanya rukun Islam yang pertama adalah meyakini dan meyakini. Perhatikan beliau mengatakan meyakini dan meyakini. Yang tentu di kalimat ini tidak ada ya, al-ikhbar. Tayakun wal i'tiqad meyakini dan meyakini tiada sesembahan yang berhak disembah yang ada di alam nyata ini kecuali Allah dan sesungguhnya Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia dan jin dan demikian itu ijma. Apakah kemudian juga utusan Allah untuk para malaikat wa kadza al malaikatu alal mu'tamad di sini dikatakan demikian juga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk para malaikat menurut pendapat yang kata beliau kata penulis Nadil Raja sebagai pendapat yang mu'tamad ya maka uh, makna global dari rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam uh, penjelasan yang beliau sampaikan hanya berhenti pada dataran iktikad. Dalam dataran keyakinan tanpa ada penegasan kalau itu harus sesuatu yang diucapkan. Ya. Maka wallahu taala a'lam ini dimungkinkan adalah dampak dari uh, akidah Asy'ariyah yang E, meyakini bahasanya iman itu adalah atas saja. Iman itu adalah sekedar yakin dan percaya. Ya, dan uh, sedangkan ikrar syahadat itu tidak mempengaruhi ikrar itu tidak mempengaruhi keabsahan iman indallah di sisi Allah namun mempengaruhi perlakuan namun hanya berdampak dengan hukum dunia. Ya, dan tidak memiliki dampak hukmul akhirah, namun hanya memiliki dampak hukum dunia, yaitu disikapi oleh orang lain sebagai muslim ataukah tidak. Ya. Maka uh, karena iman itu adalah percaya, yakin dan tentu letaknya itu hanya di hati, letaknya di hati, yakin dan percaya, maka gimana kalau ada orang yang yakin dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah namun tidak mengikrarkannya dan tidak mengucapkannya, disimpan saja untuk konsumsi pribadi tanpa dia ikrarkan, tanpa dia ucapkan. Ya, maka uh, jumhur asairah mengatakan ya, jumhur asairah mengatakan bahwasanya uh, dia tidak diperlakukan sebagai muslim di dunia namun dia adalah mukmin indallah ya, namun dia mukmin indallah maka dia adalah orang yang beriman di sisi Allah di hukum akhirat maka dalam hal ini ada hukum dunia dan ada hukum akhirat hukum dunia adalah diperlakukan sebagai seorang muslim nanti uh, seandainya meninggal dunia dimandikan, dikafani, disolatkan dan seterusnya dan hak-hak muslim yang lain itu berkenaan dengan itu hukum dunia. Adapun hukum akhirat berkenaan dengan kalau orang itu mukmin dihukum akhirat atau ingdallah di sisi Allah maka dia adalah ahlul jannah. Yeah. Maka orang yang mengikrar meyakini la ilaha illallah kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan nah, dia tidak mengikarkannya itu menurut mayoritas asyaira adalah dia adalah mukmin indallah saja mukmin indallah mukmin fi hukmil akhirah ya tidak ya, dan e, namun tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan sebagai mukmin sebagai muslim fi hukmi dunia di dunia maka orang semacam ini yang Eh, me meyakini kebenaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah untuk konsumsi dirinya dan pribadinya semata, maka di dunia dia tidak diperlakukan sebagai seorang muslim. Kalau mati tidak disolatkan, tidak di tidak dikafani dan seterusnya sebagaimana jenazah seorang muslim, namun menurut mereka nanti di akhirat nanti dia adalah ahlul jannah. Ya, namun eh, keyakinan yang yang benar, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahasanya ya, iman tidak boleh tidak harus ya, memenuhi tiga unsur pembentuk iman sebagaimana telah maklum yaitu uh, eh, al ikrar bilisan ya, atau an-nutqu bilisan ya, wal itikatubil bil jinan wal amalubil bil arkan Ya, tidak ada iman tanpa tiga unsur ini. Ikrar dengan lisan, yakin dengan hati, dan amal dengan amal dan ketundukan dengan anggota badan. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah wa iqamu salati menegakkan salat. Ya. Iqam dari kata-kata ikoma dan ikoma maknanya menurut penulis atau pensarah rahimallahu taala adalah mulazama senantiasa menyertai wal istimrar dan terus menerus itu ikomah yang nanti orangnya adalah mukim, orang yang mukim bertempat tinggal di satu tempat. Maka dia kalau mukim tentu dia adalah mulazimah. Ya, seorang mukim adalah seorang yang senantiasa menempati satu tempat, menyertai satu tempat tersebut dan dia terus menerus di tempat itu. Jadilah dia mukim. Penjelasan yang lain untuk iqamis misalnya diambil dari kata-kata qiyam yang artinya lurus, berdiri tegak lurus. Maka iqamatis salat artinya ya, salat itu dikerjakan secara tegak, lurus, tidak ada bengkok di dalamnya. Kemudian solat secara lurut dan secara bahasa adalah doa, doa. Tidak ada yang mengatakan doa secara mutlak, baik doa kebaikan ataupun doa kejelekan. Wakil dan ada yang menjelaskan bahasanya itu adalah khusus doa kebaikan tidak tercakup di dalamnya doa kejelekan. Dan di Mukaddimah kemarin kita telah bahas tentang makna sholat di halaman 71 sama perkataan pensarah bahasanya sholat maknanya adalah al adfu, ya, kecondongan ya, simpati atau sayang eh, maka eh, penjelasan pensarah antara di sini dan di mukaddimah itu tidak selaras. Di mukaddimah beliau katakan asalah artinya al-adfu artinya eh, kasih sayang, kecenderungan, kecondongan hati. dan di sini Eh, sedangkan di sini di pembahasan tentang arkanul Islam beliau sebutkan salat maknanya adalah doa. Dan kemarin telah kita sampaikan bahasanya eh, para ulama bahasa Arab berselisih pendapat tentang makna asal dari as-salatu. Ada dua pendapat ini. Ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa salat itu artinya adalah doa dan itulah yang lebih familiar kita jumpai di buku-buku ya, tentang yang bahas tentang masalah ini atau menyinggung masalah ini dan uh, pendapat yang kedua mengatakan bahasanya salat itu secara bahasa artinya al hunumu wal atfu kecondongan kasihan dan kasih sayang <clears throat> Secara syariat salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan <clears throat> ya, muhtatimah taslim ghaliban. Ya, ya dan ditutup dengan ucapan salam galiban biasanya wallah a'lam kata-kata galiban, ya, kata-kata galiban di sini uh, dimungkinkan dikarenakan dalam madhab syafi'i uh, sujud syukur demikian juga sujud yang lain itu adalah bagian dari salat. Berlaku padanya ketentuan salat harus berwudu, menghadap kiblat dan yang lain. Namun dia tidak diakhiri dengan salam. Namun dia adalah salat. Sujud syukur itu salat. Maka ketentuan sujud syukur harus tutup aurat, menghadap kiblat dalam keadaan bersuci harus dipenuhi. Kemudian wal makna maka makna maka rukun Islam yang kedua adalah senantiasa dan terus-menerus mengerjakan sholat dengan semua rukun dan syaratnya. Kemudian membayar zakat ita artinya al-iqta memberi zakat secara bahasa artinya berkembang atau tathir mensucikan. Secara syariat adalah nama untuk sesuatu harta yang dikeluarkan <clears throat> atau sesuatu yang dikeluarkan dari badan atau dari dari harta atau dari badan ala wajahin maksusin dengan tata cara tertentu sehingga makna ita'u zakat rukun Islam yang ketiga adalah memberikan zakat lil mawjudin minal mustahikin orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat al mawjudin yang ada fi'lan secara real ingda tamakuni minhu ay minal i'ta'i ketika memungkinkan untuk memberikannya maka menurut uh, definisi ini, penjelasan ini, maka zakatul fitri itu bagian dari rukun Islam. Namun yang benar, zakat yang bagian dari rukun Islam hanyalah zakatul mal tanpa zakatul fitri. Menimbang bahasanya yang benar, zakatul fitri itu mukhtalafun fihi diperselisihkan oleh para ulama wajibnya meskipun yang benar wajibnya zakatul fitri adalah pendapat e, wajibnya zakatul fitri sebagaimana pendapat jumhurul ulama. Sedangkan rukun Islam itu semuanya adalah muttafaqun mujma'un alaih. Hal-hal yang disepakati dan tidak diperselisihkan. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin.